Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Ai, ai, ai, tentu saja ada yang jaga. Tuan muda yang tampan, kuda-kuda dijamin aman. Pokoknya kami sangat memperhatikan kepentingan tuan dan nyonya muda. Baiklah, tolong kami minta dua kamar. Yang berdampingan tentu saja. Dua kamar? Iya, dua kamar. Yang berdampingan seperti kata Nona ini tadi. Kok dua kamar? Satu kamar kan lebih enak, lebih hangat. Ada dua kamar atau tidak? Kalau tidak ada, kami akan cari penginapan yang lain. Ha, nyonya muda, di kota ini... Nona. Oh, maaf Nona. Di kota ini, inilah satu-satunya penginapan yang ada. Ah, kalau begitu, apa boleh buat? Kita terpaksa meneruskan perjalanan, Kakang. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode yang ketiga Dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak Naskah disusun oleh Ala Sunar Ide cerita Cece Suhyar Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Age pada seri yang ke-18 ini menampilkan Hana Pertiwi sebagai Sariti, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mogan sebagai pemilik penginapan, dibantu oleh Wiwi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah kita ikuti perjalanan bersama Saka Palwaguna, salah seorang pendekar Ningsewu dengan Sariti, orang kedua dalam perguruan pengemis tongkat merah. Pada akhir kisah itu diceritakan bahwa mereka sampai di Lemah Abang, sebuah kota kecil, dan belum menjumpai seorang pun anggota pengemis tongkat merah. Sesuatu hal yang aneh bagi Sariti. Ini sesuatu yang janggal, Kakang biasanya begini. Mungkin mereka sedang berkumpul di suatu tempat. Mungkin sedang merundingkan sesuatu. Ah, tidak. Ada tempat-tempat yang mesti ditunggui. Seperti pintu masuk kota, hmm? pasar, rumah makan yang cukup ramai. Kalau ada rapat yang sangat penting misalnya, harus dilakukan penjagaan secara bergantian. Aku tak pernah mengira begitu rapi pengaturannya. Ah, aku khawatir terjadi sesuatu dengan orang-orangku di sini. Ah, Sariti, kita akan selidiki bersama. Jangan khawatir. Aku akan membantumu sepenuhnya. Sejauh diperbolehkan. Apa maksud Kakang dengan sejauh diperbolehkan? Ya. Mengingat hubungan kita selama ini begitu baik. Antara gurumu dengan guruku. Antara kau sendiri dengan aku. Maka aku kini telah merasa bahwa apapun kesulitan yang kau hadapi adalah merupakan persoalanku juga. Apalagi kita sekarang sama-sama satu jalan dan satu tujuan. Kata-kata Kakang sangat membesarkan hatiku. Akan tetapi, barangkali ada hal-hal yang sifatnya sangat pribadi. Karena menyangkut peraturan yang mungkin orang luar tidak boleh mencampurinya. Untuk Kakang Saka, hal seperti itu tidak ada. Untuk perguruanku, eh, Kakang Saka sudah kami anggap orang sendiri. Apalagi bagi saya pribadi, Kakang Saka adalah... Adalah apa, Sariti? Uh, Kakang Saka adalah... Ah, ayo Kakang, kita harus cepat-cepat. Hiya! Apa kiranya yang akan diungkapkan Sariti tadi? Kakang Saka adalah... Sariti, tunggu! Hiya, hiya, hiya! berhenti di sini? Hari sudah hampir malam, Kakang. Sebaiknya kita beristirahat di rumah penginapan ini. Tapi... Hup. Ayo, Kakang, turunlah dari kudamu. Kau tak akan memasuki kamarmu dengan naik kuda, bukan? Sariti, kau sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh apa, Kakang? Ah, menginap di penginapan ini. <laughs> Memangnya kenapa? Ya, kau lihatlah di sana. Perempuan-perempuan itu <laughs> Memangnya kenapa dengan perempuan-perempuan itu, Kakang? Jangan keras-keras. Mereka kelihatannya eh, hmm, perempuan nakal. <laughs> Tahu dari mana, Kakang? Dari dandanannya, gerak-geriknya. Oh, Kakang Saka rupanya sudah pengalaman ya? Ih, sembarangan. Uh, <laughs> cuma bercanda, Kakang. Yuk, turunlah dari kudamu. Uh, anu. Kenapa, Kakang? Uh, kenapa kita tidak Tidur di alam bebas saja, seperti biasanya. Beratapkan bintang-bintang di langit, berselimutkan angin malam. Ah, Kakang, di hutan atau di perjalanan yang jauh dari kota, kita boleh begitu. Tapi di kota seperti ini, kenapa kita tidak boleh memanfaatkan kemudahan yang ada? Bisa beristirahat lebih nyaman, bisa membersihkan badan. Ah, yuk. Tapi, uh, uh, Anu. Mengapa Kakang Saka keberatan? Apakah penginapan ini kurang memadai? Atau... Bukan. Sama sekali bukan karena itu. Habis karena apa, Kakang? Kalau Kakang ada alasan yang kuat, tentu saja saya akan menuruti Kakang. Ah, hmm. Sarite, uh, bayarnya berapa? Bayar? Uh. <laughs> ya ampun, Sarite baru tahu. Pasti Kakang tidak membawa uang cukup. Iya, ya? iya. Uh, Maafkan Kakang Sariti. Ah, Kakang masa begitu? Mengapa masih sungkan-sungkan segala sih? Tandanya Kakang belum sungguh-sungguh menganggap saudara sama Sariti. Oh, bukan begitu, bukan begitu Sariti. Bukan begitu bagaimana? Kakang, nih. Sariti cukup bekal untuk kita berdua. Jangan khawatir, Kakang. Ah, kau ternyata kaya, Sariti. <laughs> Tentu tadi Kakang pikir Sariti adalah seorang pengemis. Ah, sama sekali tidak terlintas pikiran begitu, Sariti yang Kakang pikir. Kakang adalah laki-laki. Jadi sudah selayaknya lah kalau... Kakang yang bayar, begitu ya? Aturannya memang begitu, Sariti. Aturan siapa, Kakang? Aturan kebiasaan maksud Kakang. Itu kebiasaan terhadap dua orang lain. Bukan dua orang yang sudah menganggap bersaudara. Ah, ya, baiklah, baiklah. Kau yang akan bayar. Nah, begitu. Di antara kita, jangan lagi sungkan-sungkan. Suatu saat nanti, Mungkin ganti aku yang akan minta tolong pada Kakang. Ah, saat itu akan kutunggu nanti. Benar ya, Kang? tentu saja masih ada kamar Tuan Muda dan Nyonya Muda. Apakah kudanya ada yang jaga? Ay, ay, ay. Tentu saja ada yang jaga, Tuan Muda yang tampan. Kuda-kuda dijamin aman. Pokoknya kami sangat memperhatikan kepentingan Tuan dan Nyonya Muda. Baiklah, tolong kami minta dua kamar. Yang berdampingan tentu saja. Dua kamar? Iya, dua kamar. Yang berdampingan seperti kata Nona ini tadi. Kok dua kamar? Satu kamar kan lebih enak, lebih hangat. Ada dua kamar atau tidak? Kalau tidak ada, kami akan cari penginapan yang lain. Ha, nyonya muda, di kota ini... Nona. Oh, maaf Nona. Di kota ini, inilah satu-satunya penginapan yang ada. Ah, kalau begitu, apa boleh buat? Kita terpaksa meneruskan perjalanan, Kakang. Kalau nanti terpaksa harus tidur di hutan, ya, apa boleh buat? Tidak, Sariti. Kau kelihatan begitu capek. Kau perlu istirahat. Tapi kalau hanya ada satu kamar? Sariti, kaulah yang pakai kamar itu. Lantas, kakang tidur di mana? Kalau saya gampang, Sariti. Gampang bagaimana? di kamarku saja bisa. saya akan lelaki, Sariti. Saya bisa tidur di mana saja. Di mana saja itu di mana coba? Misalnya di luar sana. Di bawah pohon yang rindang itu. Tidak lucu. Sama sekali tidak lucu. Sariti. Tapi kau sangat memerlukannya. Tidak lucu. Titik. Jadi tidak ada kamar lain lagi? Uh, bagaimana kalau saya usulkan jalan keluar yang baik, Nona? Hmm, misalnya dengan menambah satu tempat tidur lagi. Bagaimana? Di kamar yang sama? Tidak. Baiklah, kakak. Ayo, kita teruskan perjalanan kita. Ah, tunggu non. Hei kamu, maukah kamu kosongkan kamarmu untuk tuan dan nona ini barang? Uh, berapa malam nona dan tuan akan menginap? Semalam saja. Ah, barang satu malam saja. Bisa tidak? Asal ada gantinya boleh. Ah, baik. Saya akan bayar. Berapa? Siapa? Sariti, Kakang. Saya ingin bicara, Kakang. Boleh masuk? Tentu. Mari. Satu-satunya tempat duduk, ya, di balik tempat tidur ini. Ah, tidak apa, Kakang. Ini sudah lebih baik daripada tidur di hutan, bukan? Sariti, kau ingin membicarakan anggota-anggota perkumpulanmu itu? Bukan. Ah, mengapa berdiri mematung saja, Kakang? Tidak mau duduk bersama Sariti? Ah, kau? Kakang. Ya. Saya ingin memberikan penjelasan agar Kakang tidak salah sangka terhadapku. Misalnya mengenai uang yang saya bawa ini, Kakang. Apapun yang saya belanjakan, saya harus memberikan laporan secara terperinci dan jelas mengenai penggunaannya. Kepada Ki Parang Pungkur? Kepada guru dan kepada Dewan Penasihat Utama. Hah? Mengapa, oh, Kakang? Semua pengeluaranmu untukku. Ah, kenapa? Ah, tentunya akan memberatkanmu. Sama sekali tidak. Aku bisa mempertanggungjawabkannya dan semuanya pasti menerimanya. Seharusnya saya yang membiayai. Ah, Kakang, sekali lagi Kakang bicara yang seperti itu, sebaiknya kita tak usah kenal lagi. Ah, maaf Sariti, sama sekali bukan maksudku untuk melukai perasaanmu. Kalau tidak mau melukai perasaan Sariti, jangan bicara seperti itu lagi ya. Baiklah. Baiklah Sariti. Saya mengerti perasaan Kakang. Sebagai lazimnya pria, tentunya dia yang harus bertanggung jawab terhadap uh, terhadap istrinya. Uh, tentu saja kalau itu pasangan suami istri. Tapi Tentunya itu juga melihat-lihat keadaan. Misalnya, bila suatu saat si istri lebih kaya misalnya, tidak usah harus membuat sang suami menjadi kecil hati. <sighs> Kalau memang mereka saling mencintai dan penuh pengertian. Ah, mengapa jadi melantur begini pembicaraan saya? Ah, tentu membosankanmu, Kakang. Sama sekali tidak. Teruskan bicaramu. Oh ya, mengenai uang tadi, saya hanya ingin Kakang tidak menyangka aku seorang uh, seorang yang menyalahgunakan kekuasaan atau yang menghambur-hamburkan uang hasil jeripayah para pengemis anak buahku. Kakang sama sekali tidak punya pikiran buruk apapun terhadapmu, Sariti. Mengerti? Terima kasih kalau Kakang Saka begitu mempercayaiku. Lalu mengenai kamar, Jangan Kakang menjadi salah terima. Mengapa saya tetap bersikeras minta dua kamar? Saya sepenuhnya mengerti, Sariti. Kami dari perguruan pengemis tongkat merah sangat memegang teguh nilai tata susila, Kakang. Apalagi kedudukan saya sebagai seorang pimpinan. Jangan khawatir, Sariti. Kakang sangat menghargai keteguhanmu. Saya ingin tetap bersih, lahir dan batin, untuk suami Sariti nanti. Beruntunglah pria yang kelak menjadi suamimu, Sariti. Apa Kakang bilang? Beruntunglah pria yang nanti bakal mendampingi hidupmu. Uh, Kakang Saka berpendapat demikian? Iya. Kenapa begitu, Kakang? Karena kau begitu baik, begitu lembut, begitu setia, punya kepandaian yang tinggi. Uh, kakang terlalu melebih-lebihkan. Tidak. Kakak menyatakan pendapat ini setelah semakin mengenalmu, bukan? Kakang? Iya. Baik mana? Sariti dengan uh, Intan Pandini misalnya? Intan Pandini? Oh, maafkan aku, Kakang. Pertanyaannya sangat bodoh. Ah, tidak apa-apa, Sariti. Baiklah, ku jawab pertanyaanmu, Sariti. Kalian sama-sama baiknya. Meskipun tentu saja... Ya? Sebagaimana setiap pria itu pasti berbeda. Begitu juga pada wanita. Kau juga memiliki keistimewaan sendiri, Sariti. Terima kasih, Kakang. Bagaimana? Bagaimana? <laughs> apa, uh, eh, Sariti? Kau mau bilang apa? Eh, eh, tidak. Kakang dulu. Kau dulu. Kakang saya anggap lebih tua. Jadi, kakanglah yang bicara dulu. Baiklah, nanti tak akan ada habis-habisnya. Hmm, Sariti. Kakang tadi mau bertanya. Kapan kau mau menyelidiki para anak buahmu? Maksud kakang, tentu saja bersama kakang. Uh, besok pagi saja ya kakang. Ah, uh, malam ini saya sudah cukup capek. Saya ingin segera tidur. Tentu saja sesudah saya makan malam. Oh ya, bagaimana Kakang kalau sekarang saja kita makan malam? Setuju. Ya, saya memang sudah lapar. Oh, mengapa tidak bilang dari tadi? <laughs> Ayo, bilang sungkan. Yang punya duit Sariti, begitu. <laughs> Karena tadi belum lapar. Begitu kau ingatkan, ah, ya makan ah. Kita makan di penginapan ini saja ya, Kakang. Tentu saja di ruang makan sana. Ya, Terserah kamu saja. <laughs> Kau yang atur. Hal-hal seperti ini bukankah wanita lebih pandai? <laughs> Mudah-mudahan begitu, Kakang. Oh ya, satu hal lagi, Kakang. Hmm? Uh, bila nanti ada sesuatu yang mencurigakan atau bahaya, bagaimana cara kita saling memberitahu? Satu pemikiran yang bagus. Ada usul? Kita ketuk dinding bambu pembatas ruangan kita masing-masing ini tiga kali tiga. Begini. Setuju. Charity? Kok kau makannya sedikit? Siapa bilang? Cukup banyak kok. <laughs> Tidak sebanyak aku. Aku sampai malu. <laughs> Memang pria harus banyak makan. <laughs> Ini Kang, ikan mas gorengnya. Oh, yeah. Tinggal menyatap saja kok. Duri-durinya sudah tidak ada. Sariti, kenapa kau sendiri tidak makan? Kau malah hanya sibuk mengurusi aku saja. Mengambilkan sayurnya lah, Membersihkan duri-duri ikannya lah. Hmm? <laughs> Aku senang sekali melakukannya untukmu, Kakang. Lebih senang lagi melihat Kakang senang memakannya. <laughs> Seperti raja kecil saja aku ini. <laughs> Dan aku akan senang sekali menjadi dayang-dayangmu, Kakang. Masakan kau hanya dayang-dayangku saja? Kaulah permaisuri, ya? Oh, oh, tidak, tidak. Kakang hanya bercanda kok. Kakang hanya bercanda, Sariti. balik perkataan, kaulah permaisuri. Mengapa dia mengatakan hanya bercanda saja? Oh, Kakang Saka, mengapa tidak sungguhan? Ah, Sariti, Sariti, perempuan tak tahu diri. Bukankah Kakang Saka sangat mencintai Intan Pandini? Juga masih ada Anting Bulan yang sangat cantik dan sangat mencintainya. Aku harus puas dengan apa yang dapat nikmati sekarang. Selalu mendampinginya, melakukan hal-hal kecil yang membuat hatinya senang. Loh, Cing Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, ceng? Sakit flu pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Brokol Sirup. Brokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Brokol Sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol sirup produksi Kalbi Farma. Bagaimanakah hubungan Sakapal Wakuna dan Sariti ini selanjutnya? Akan tahukah Sakapal Wakuna nanti bahwa sesungguhnya Sariti sangat mencintai dan mendambakan dirinya? Nah, pendengar sekalian, ikutilah serial Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ketiga, Rahasia Bukit Tengkorak, yang dipersembahkan oleh Prokot, obat blue andalan, dan Kalpanak, pembasmi panu, kadas, kurap, dan jamur kulit, bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.